Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya masih mengenai daripada bab at-ta'arud yaitu manakala ada dua dalil yang dohirnya ta'arud bertentangan atau kontradiksi bertabrakan apa yang harus kita lakukan langkah-langkah yang enam kita perlu menempuhnya dalam artinya apa solusinya gitu solusinya sudah kita sebutkan kalau seandainya dua dalil yang dohirnya bertentangan tersebut bisa dijamak disinkronkan maka dijamak sinkronkan kalau tidak bisa dilihat apakah ada di situ enam nasikh wa mansukh amya kalau ternyata tidak ada lagi, lihat mana yang rajih, mana yang marjuh. Kalau tidak bisa lagi apa? Tawakuf. Nah, tawakuf ini contohnya apa kata beliau kemarin? Eh, hampir tidak ada contoh yang benar. Jadi nggak perlu kita contohkan juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang berikutnya. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua. An yakuna ta'arudu baina khassain falahu arba' halat aidan. Sama. Pembagian kedua adalah kalau seandainya ayyakuna nah, ta'arudu yaitu bertentangan atau kontradiksinya dalil tersebut antara dua dalil yang khusus. Kalau yang pertama kemarin kan umum dalilnya, dua-duanya umum. Dua-duanya umum bagaimana cara solusinya? Tadi itu jamak kalau bisa, kalau nggak bisa jamak nasikh mansukh, kalau tidak bisa rajih marjuh, paham ya? Kalau nggak bisa tawakuf. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya dua dalilnya itu sama-sama khususnya? Dohirnya sama-sama khusus, kemudian seakan-akan bertanakut bertentangan itu kontradiksi. Apa yang kita lakukan sama caranya. Eh, caranya sama. Dijamak dulu kalau bisa. Kalau tidak bisa apa? Nasikh wa mansukh. Paham ya? Mungkin ada yang dihapus, ada yang dia ada penghapusnya, paham ya? Kemudian kalau nggak bisa apa? ar rajul marjuh. Ada yang pendapat yang kuat, ada yang pendapat yang lemah. Paham itu maksudnya ya? Kita lihat sini. Nah, pertama an yang an yumkinal jam'u bainahuma fa yajibul jam'. Yang pertama jika memungkinkan untuk menjamak, menggabungkan, mensinkronkan antara keduanya, maka wajib menggabungkannya atau mensinkronkannya. Paham ya? Contohnya, misalnya contohnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi sifatnya haji Nabi SAW mengenai sifat ritual manasiknya hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalat dhuhra yauman nahri di Makkah. Bahwasanya Rasulullah waktu itu salat zuhur yauman nahri, an nahri itu ketika hari Idul Adha ya. nah, di Mekah. Apa maksudnya ya? Nah, ya. Wa hadis Ibnu Umar padahal datang hadis lagi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallaha di Mina. Ya, ada yang mengatakan dalam hadis yang lain ini barakallahu fikum, hadis Ibnu Umar Rasulullah itu salat duhurnya bukan di Mekah tapi di Mina. Mas, zuhurnya tanah kok enggak zuhurnya? Yang ini katanya di Mekah, yang di Mina. Nah, barakallahu fikum. Padahal kalau kita mau kita jamak, nah barakallahu fikum bisa. Cuman nah barakallahu fikum di situ sama-sama kuatnya gitu loh. Sama-sama dua-duanya sahih. Nah, dua-duanya sahih, satunya sahih Muslim, satu sahih Bukhari. Paham ya? Nah, bagaimana? Fayudma' bainahuma. Maka disinkronkan, digabungkan antara keduanya bi annahu shallaha di Makkah. Rasulullah memang benar salat di Makkah. Cuman setelah salat tersebut walamma kharaja ila Mina, ketika Rasulullah dari Makkah ke Mina, ya, di Mina ternyata sebagian orang belum salat. Ewa. A'adaha biman fiha min ashabihi Eh, Rasulullah mengulangi lagi sholat duhur itu di Mina tapi bersama orang-orang yang apa dari kalangan sahabatnya belum sholat. Cuman, nah barakallahu fiikum sebutkan para ulama, nah nggak mungkin kalau sholat duhur dua kali. Tapi di, di sana yang di Mina diniatkan sholat sunnah. Itu ma'ruf sudah. Seperti kisahnya Jabir Abdullah ketika dia sholat di mengimami sekelompok kaum kemudian pulang ke kampungnya ya atau pulang ke nah barakallahu fiikum di kampungnya gitu kemudian sholat lagi, mengimami lagi. Maksudnya apa? imam itu dia yang kedua kalinya bukan untuk mengulangi sholat wajib tapi untuk apa? Diniatkan sunnah itu boleh. Oh ya? Ini perkara ma'ruf ya. Misalkan kita sholat di sini misalkan, sholat di sini jadi imam. Pulang ke kampung belum ada yang sholat misalkan. Orang oh, nah kita suruh jadi imam lagi. Bisa enggak? Bisa, tapi dia niatnya sholat sunnah. Mereka makmumnya sholat wajib, kita sholat sunnah enggak masuk Ya, jadi orang yang sholat wajib di belakang makmumnya sholat sunnah itu enggak ada iskal. Paham ya? Nah, nah sekarang kalau orang sholat sunnah di belakang makmum, eh, di belakang apa imam yang sholat wajib boleh nggak? Eh? Im, eh, bermakmum dengan orang yang sholatnya sholat wajib boleh nggak? Boleh juga, nggak ada skala. Apa itu ya? Nah ini kejadian ini kalau kita telusuri, Rasulullah ketika pergi dari Mekah ke mana? Ke Mina. Kemudian Rasul mengulangi lagi bukan ulangi duhurnya. Karena kalau mengulangi duhur kan tidak bisa syaratkan kan. Cuman mengulangi sholat tersebut tapi diniatkan apa? Nafilah. Bisa dilihat dalam syarahnya Ibn Utsaimin ya, beliau punya syarah ini juga bagus sekali. Kadang kalau ini kan masih global. Syarahnya itu bagus. Syarahnya harganya man 100 berapa? 60 itu yang ditekan Saudi. Tapi bagus sekali benar. Dalam artian antum kadang baca ini ada sekali-sekali kok kayak masih global. Dijelaskan itu gamblang gitu, jelaskan terang-terangan disitu Nah, kalau cetakan besar ya murah. Ya, Kemudian kita lihat sini ini berarti sudah dijamak berarti bisa ya, dijamak sudah selesai urusan berarti dijamak. Oh, ternyata Rasulullah sholatnya dua kali. Naam, di Mekah sudah sholat duhur benar. Cuman ketika di Mina itu sholatnya yang kedua kalinya sholat nafilah. Makmum yang ikut sholat duhur, nggak ada iskal, boleh. Apa maksudnya ya? Nah, berikutnya, fa'ilam yumkin yumkinul jam' kalau seandainya tidak memungkinkan untuk dijamak disinkronkan, bagaimana solusinya? Fasani nasihun in ulimat tarikh. Maka dalil yang kedua itu adalah penghapusnya. Jika diketahui sejarah Nah, barakallahu fikum dalam artinya sejarah apa? Sejarah datangnya dalil yang kedua tersebut. Paham ya? Nah, karena untuk masalah nasikh mansukh harus tahu mana yang duluan mana yang akhiran itu. Nah, itu maksudnya sejarahnya. Apa maksudnya ya? Contohnya, misaluhu qaulu misaluhu qaulu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai na barakallahu fikum, dulunya Rasulullah ketika nikah bebas. Mau milih siapa saja bebas, perempuan saja siapa saja bebas. Paham ya? Nah, cuman nanti Nah, barakallahu fikum dalam ayat yang lain apa? Rasulullah tidak dihalalkan lagi untuk menikahi apa? wanita-wanita yang lain. Dalam artian kalau sudah istri orang lain nggak boleh gitu loh. Atau nah barakallahu fikum mau tukar mau tukar istilahnya tukar wanita, maksudnya dia istri, tukar yang baru misalkan, tukar yang perempuan baru misalkan, nggak bisa lagi. Kalau dulu awalnya masih diperbolehkan. Paham ya dalam surat surat Al-Ahzab itu kan khalisatul lak. Paham ya? Khusus untuk kamu. Murni khusus untuk Rasulullah. Nah, yang pertama itu mansukh, yang kedua apa? Nasikh namanya. Kita lihat sini. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat aminuk mimma afa Allahu 'alaik wa banati ammika wa banati ammatika. Wahai Nabi, sesungguhnya aku kami telah menghalalkan untukmu ya istri-istrimu, nam para wanita yang kau telah memberikan mahar-mahar untuk mereka Wa ma malakat yaminuk dan budak-budak yang kau miliki. Mimma afa Allah berupa apa yang Allah berikan kepadamu, wa banati ammika dan juga anak-anak perempuan pamanmu. Dan juga wa banati ammatika dan juga anak-anak perempuan bibimu. Cuman kalau am sama amma, ma am sama ammun, eh, amma, ammun sama ammah itu artinya sama. Sama dari jalur apa? Bapak. Tapi kalau khalun sama khalah itu dari jalur ibu. Maksudnya ya. Jadi kalau Enak amuk, Jadi amun itu adalah apa? Paman dari jalur bapak. Saudara bapak itu loh. Kalau ammatun berarti apa? Bibi dari saudara bapak, dari bapak ya. Tapi kalau khalun nam itu paman dari ibu, jalur ibu. Kalau khalatun bibi dari jalur ibu. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum. Syahidnya di sini apa syahidnya? Rasulullah waktu itu pertama masih dibebaskan. Dalam matian semuanya bebas, boleh gitu loh, paham ya? Nah, nikah sama nikah sama Nah, barakallahu fikum dalam artian ya, siapa saja bisa. Dan kalau seandainya ada perempuan yang lebih cantik kemudian mau tukar misalkan, itu bisa. Paham ya? Itu jelas-jelas caranya ya. Cuman setelah itu turun ayat yang seakan adanya ta'aruf. Wa qalu la yahillu lakan nisa'u min ba'd. Ya, tidak dihalalkan bagimu para wanita setelahnya. Setelah menikah wala antabaddala bihinna min azwajin dan juga tidak halal bagimu untuk tukar menukar mereka dengan apa dengan nah kalau jadikan istri-istri walau a'jabaka husnuhun walaupun kamu tertarik dengan kecantikannya. Paham ya? Ini berarti menunjukkan pertama pembolehan, kedua apa? larangan. Tanakut enggak seakan kan? Tanakut. Fasaniyatu nasikhatun lil ula ala ahadil aqwal. Berdasarkan pendapat-pendapat yang ada yang rajih bahwasanya yang kedua itu adalah penghapus dari yang pertama. Berarti yang kedua itu yang dipakai. Oh ya penghapus yang pertama dan yang kedua yang dipakai berarti Nah, penghalalan yang bebas umum tentu yang pertama, yang kedua sudah dikhususkan. Dalam artian khusus bagaimana maksudnya itu? Nah, setelah itu tidak seumum yang pertama itu loh. Ya, tidak sebebas yang pertama. Apa maksudnya ya? Nah, berarti sudah di nas dan bisa. Paham maksudnya ya? Berikutnya, fa in lam yumkin nasakh. Naam. Umila bir rajih in kana hunaka murajjihun. Jika tidak diketahui atau tidak memungkinkan untuk dinasakh, dihapus, maka diamalkan dengan birrajih dengan yang rajih. Paham ya? Naam. Paham maksudnya ya? In kana hunaka murajjihun kalau seandainya di sana ada faktor yang menguatkan. Jadi jamak enggak bisa. Nasnya masuk juga enggak ada. Tinggal yang terakhir apa? Rajih marjuh. Marjuh ditinggalkan, rajih diambil. Ayo kita lihat. Misalnya contohnya hadis Maimunah. Hadis Maimunah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Perhatian ini. Hadis Maimunah menyebutkan bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah itu ketika sudah halal, sudah dalam keadaan enggak ihram. Karena ketika masih ihram melakukan ritual haji kan enggak boleh. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah halal, sudah apa? Sudah enggak ihram lagi kan boleh. Nah, itu pertama. Wah hadis Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas lain lagi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Dalam hadis Abbas bahwasanya Rasulullah itu menikahi Maimunah itu dalam keadaan Rasulullah apa? Muhrim, dalam keadaan ihram. Kamu belum ini? Yang pertama dalam keadaan Rasulullah ketika menikahi Maimunah dalam keadaan Rasulullah sudah apa? Sudah halal, sudah enggak ihram lagi. Nah, ini seakan-akan dohirnya tanakut enggak? Tanakut bertentangan bagaimana ini? Dalam hati Maimunah Rasulullah menikahinya dalam keadaan Rasulullah itu halal. Dalam hati Ibnu Abbas Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan masih muhrim, masih ihram. Eh, masih melakukan ritual ihram. Ya. Bagaimana ini? Eh, Ayo barakallahu fikum kita lihat farrajih al-awwal. Yang kuat adalah hadis yang pertama. Kenapa? Li'anna Maimunata sahibatul qis. Li'anna Maimunata sahibatul qissah. Paham ya? Li'anna Maimunata sahibatul qissah fahiya adra biha. Dikarenakan Maimunah nam yang dia itu adalah apa? Pemilik kisah tersebut. Maksudnya siapa yang melakukan pernikahan? Maimunah atau Ibn Abbas? Maimunah. Itu lebih tahu fahiya adra biha. Dia lebih tahu tentang pernikahan tersebut. Jadi lebih kuat enggak? Lebih kuat sehingga ada ungkapan apa? Nah, ahlu Makkah adra bisyi'abiha. Paham ya? Atau bisyu'ubiha. Ya, penduduk Mekah itu lebih tahu tentang keadaan rakyatnya atau keadaan penduduknya itu daripada kita. Misalkan ada kejadian gempa di Sumatera. Kita ada orang Jawa misalkan di Jawa misalkan. Wong itu gini gini gini gini ini padahal orang Sumatera dah merasakan sendiri, tahu sendiri, Wong sini mengatakan enggak oh, ada, enggak ada. Lebih tahu siapa? Sumatera tadi. Menunjukkan bahasanya apa? Masing-masing itu aslinya lebih tahu tentang keadaan yang di situ itu loh. Paham ya? Sehingga kalau fitnahnya itu muncul di Damat, kalau fiqih mengenai Abdurrahman Adni, Hizbi dan misalnya dulu waktu itu, awal-awal muncul itu, orang yang di luar-luar sana berbicara, wah, wah, enggak, dan misalnya. Dari situ yang pemilik markis atau dalam artian yang dia bikin fitnah mulai dari nah di Damat itu maka nah kalau fikum darul hadis Damat mengenai fitnah tersebut lebih tahu keadaannya daripada mereka-mereka yang di luar itu. Nah, karena munculnya fitnah di situ. Sehingga di dalam pondok atau markas tersebut keadaannya lebih tahu daripada orang-orang yang di luar. Walaupun mereka mengatakan enggak, enggak, enggak semisalnya. Lebih kuat kan? Ini juga gitu. Nah, semisal dengan ini, Maimunah lebih kuat hujahnya karena Maimunah yang melakukan langsung nikah dengan Rasulullah dan Maimunah mengatakan Rasulullah nikah dalam keadaan apa? halal. Nah, dalam hadis Nabas mengatakan Rasulullah nikah dalam keadaan muhrim. Nah, ya kan? Berarti mana lebih kuat? Maimunah. Karena Maimunah nah, yang menyaksikan dan juga yang melakukannya. Apa maksudnya ya? Nah, sahibul kisah adra biha. Wa anna haditsaha mu'ayyadun bi hadits Abi Rafi'. Ada penguat lagi. Di samping yang pertama ada kuat, dikuatkan lagi. Dan dikarenakan hadisnya hadis Maimunah ini muayyadun dikuatkan lagi bi hadis Abi Rafi' dengan Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Tambah kuat lagi tadi kan? Nah, bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan Rasulullah itu halal. Qala wa kuntu rasul bainahuma. Dulu aku kata Abu Rafi' adalah yang menjadi utusan antara keduanya. Paham ya? Naam. Paham maksudnya ya? Ya. Berarti perlu diperhatikan seperti itu. Kalau enggak bisa dijamak, enggak ada nasikh mansukh juga, maka dilihat rajih marjuhnya. Berikutnya, fa illam yujad murajjihun wajib tawaqquf wa la yujad lahu misalun sahih. Sama juga kan? Jika tidak dijumpai penguat, maka wajib tawaqquf. Enggak bisa menghukumi. Eh, dan yang seperti ini tidak dijumpai contoh yang benar. Nah, kalau seperti itu ya kita nggak mesti mencontohkan. Syekh Ibnu Utsaimin itu mengatakan seperti itu kan? Bukan maknanya istilahnya kita tahulah beliau kan al-alim, orang yang berilmu. Kita apalagi di bawahnya. Nah, contohnya juga nggak disebutkan. Paham soalnya ya? Ewana barakallahu fiikum. Kita ambil satu lagi Al-qismu tsalits, karena pembagian yang ketiga. An yakuna ta'arudu baina 'amin wa khasin. Fa yukhassas al-'am bil khas. Nah, artinya pembagian yang ketiga kalau seandainya ta'arud ya, kontradiksinya atau bertabrakan dua dalil tersebut antara umum dan khusus. Yang satunya umum, satunya apa? Khusus. Itu kan juga bingung ada. Ini bagaimana? Ini ada um, ada yang umum, ada yang khusus. Maka ada kaidah apa? Al-'am yuhmal al-khas. Dalil yang umum itu dibawa kepada dalil yang khusus. Paham ya? Dalil yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Paham? Fatahrir raqabah. Maka hendaknya dia membebaskan budak. Ini kan masih mutlak. Budak yang mana? Ternyata datang dalil yang muqayyad. Fatahrir raqabatin mu'minatin. Berarti dibawa yang muqayyad berarti syaratnya budaknya harus mukminah. Apa maksudnya ya? Nah, nah ini kalau umum dan khusus, ya, datang dalil umum, kemudian ada yang khusus, maka yang umum dibawa mana ya? pada yang khusus. Kita lihat sini. Fayukhassas al-'am bil khas, maka dikhususkan yang umum itu dengan yang khusus. Misaluhu, contohnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis samaa'u al-'ushr. Ya. Pada apa-apa yang tersirami air dari langit kena hujan, maka wajib sedekah. Nah, barakallahu fikum sepersepuluhnya. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum maksudnya ini kan umum ini. Ya, umum, um, takarannya umum kan? Nah, berapa sok atau satu sok atau dua sok atau tiga sok atau berapa? Masih umum nggak nih? Intinya setiap yang tersiram air dari langit, paham ya? Air hujan maksudnya maka wajib sodako. Ada rumput juga sodako juga. Sayur-sayuran juga sodako juga. Maksudnya umum itu umumnya itu Ternyata keumuman itu nanti ada pengkhususan. Paham ya? Mulai dari nah kamiah berapanya dan juga jenisnya nggak sembarangan. Paham ya? Jenisnya apa yang diwajibkan untuk sodako atau untuk istilahnya zakatkan itu? Paham ya? Karena para ulama sepakatnya, ya zakatnya yang kena zakat itu barakallahu fikum dari binatang ternak, unta, sapi, kambing. Paham ya? Kemudian dari barang tambang dalam itu emas dan perak. Kemudian dari buah-buahan apa? Nan kurma sama zabib. Kurma sama apa? Zabib. Zabib itu apa? Zabib. Anggur yang dikeringkan itu. Paham ya? Kismis itu istilahnya. Kemudian dari, dari biji-bijian, nambur gandum itu. Paham ya? Khintah, bur sama itu berbeda jenisnya itu. Dalam artian apa ya sama-sama gantung melepas eh, bebasnya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Dari kalau buah-buahan bisa enggak apel itu enggak masuk. Jagung enggak masuk. Paham ya? Cuman adanya sedekah. Sedekah bebas enggak ada takarannya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan. Nah, sekarang perhatikan sini. Lafaz umumnya ini. Fi masaqatis samaa'u wal 'ushr. Ini kalau kita pahami umuman umum. Ya memang lafaznya memang umum itu loh. Nah, apa-apa pada apa-apa yang tersirami air dari langit Istaqatus sama'ah terus air dari langit pasti hujan itu loh. Ya, karena ini nanti dirinci juga kalau kita misalkan nyiraminya pakai air beli itu lain lagi. Amin ya? Ada zakat atau enggak itu lain lagi urusannya. Air beli pakai tangki atau apa. Ini memang benar-benar tersiram air dari langit atau air pengairan tapi airnya air dari langit, air hujan lah istilahnya itu. Oh ya, itu. Nah, itu apa? Usr. Sepersepuluhnya dizakatkan. Tapi apakah perlu perlu rincian? Apa yang dizakatkan? Apakah semuanya terong dan misalnya kan kena air dari langit juga kan? Nah, kemudian rumput-rumputan, sayuran, tanah air dan lain-lain juga kan. Itu bagaimana? Nah, keumuman ini nanti disebutkan perinciannya atau bisa dilihat sendiri dalam syarahnya beliau juga ya. Syarah Ibnu Utsaimin menjelaskan yang umum seperti ini, nah awal mulanya masih seperti keumumannya. Tapi kan orang bertanya, apa saja jenisnya yang yang harus dizakati? Nah, dari buah-buahan apa tadi? Kurma atau zabib tadi, kismis. Yang dari biji-bijian, bur, syair, hintah, semakna itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini dikhususkan. Laisa qima duna khamsati ausuk sadaqah. Ya, Tidak ada sedekah yang di bawah khamsa ausuk. Takarannya berarti ini, kamiyahnya nih. Takarannya berapa kok wajib zakatnya? Apabila sudah mencapai lima ausuk ke atas. Lima ausuk itu apa? Ausuk itu jamak dari waskun. Boleh dibaca waskun, boleh dibaca wiskun. Paham ya? Satu waskun itu 60 sa'. Apa itu maksudnya ya? Satu waskun berapa? 60 sok. Eh, yang masyhur waskun. Tapi boleh dibaca wiskun. Eh, ausuk ini jamaknya. Apa maksudnya ya? Sebutan sini na'am laisa fi maduna kham na sati ausuk sodakoh. Tidak ada sodakoh. eh, pada apa? Pada biji-bijian, pada buah-buahan yang di bawah lima ausuk. Apa maksudnya ya? Ngam. Nah, orang kan tanya ausuk atau ausuk jamak dari waskun atau wiskun tadi. Satu waskun berapa tadi? 60 sa'. Berarti kalau na barakallahu fikum kalau eh, harus 5 ausuk berarti berapa sa'? 300 sa'. Ya kan? 6 kali na barakallahu 60 kali kali 5 berapa? 300 sa'an berarti. Nah, kalau sudah mencapai 300 sa' diperkirakan di sana kalau misalkan satu sa' itu 3 kilo misalkan Dikira 3 kilo berarti apa? 3 kali 3 berarti apa? Total 900 kilo. Kalau sudah mencapai 900 kilo, mendekati satu kental itu kan, maka wajib mengeluarkan se berapa? Sepersepuluhnya. Osor nih. Paham itu ya? Nah, paham belum maksudnya? Ewa. Kemudian para ulama ber berselisih, para ulama berselisih apakah biji-bijian khusus itu saja? Pendapat yang rajih ya sesuai dengan dohernya itu saja. Enggak jagung enggak masuk, beras enggak masuk. Tapi kalau mau sedekah silahkan bebas, nggak ada sepersepuluhnya silahkan. Maksudnya itu ya. Nah, tapi kalau semacam gandum, syair, hintah bur ini ewa. Kalau sudah mencapai 900 kg kurang lebihnya, paham ya? Karena al-basam, al-basam itu ya, dalam syarah Hamdatul Ahkam itu, ini memperkirakan satu saknya itu 3 kilo. Itu harus walaupun nanti saknya macam-macam ya. Nah, 3 kilo berarti 3 kilo kali berapa? 300 sak tadi kan? Nah, berarti otomatis 900 kan Paham ya? sembilan 900 kg. Kalau sudah mencapai 900 kg berarti dia nanti wajib apa? Zakat mengeluarkan sepersepuluhnya. Paham soalnya ya? Nah, berarti keumuman yang pertama dikhususkan dengan yang kedua. Berarti yang pertama itu benar mengeluarkan sepersepuluh, tapi kalau sudah mencapai 5 ausuk. 5 ausuk itu berapa sa'? 300 sa'. 300 sa' itu berapa kilo? Kurang lebihnya 900 kilogram. Terus yang disedekati apa yang disedekati? Yang disedekati dari buah-buahan, kurma dan zabib. Kemudian dari biji-bijian, syair, hintah, bur tadi itu. Semakna dengan itu. Paham ya? Ngam. Paham maksudnya ya? Enggak ada yang lainnya. Ewan am. Fayukhassat al-awwal bisani, maka yang pertama itu yang umum tadi dikhususkan dengan yang kedua. Berarti apa? Hamlul amal al-khas. Kadang sering kita dengar istilah seperti itu kan? Hamlul amal al-khas, membawa yang Nah, barakallahu fikum, membawa yang umum kepada yang khusus. Yang umum tadi kan umum semuanya. Intinya pokoknya jumlahnya di bawah 900 kg kan enggak tetap sepersepuluh. Ini masih umum ini kan. Ternyata ada pengkhususnya. Kalau di bawah 5 ausuk, paham ya? Di bawah 300 sa', di bawah 900 kg tidak ada sedekah zakatnya. Sedekah maksudnya zakatnya, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wala tajibu zakah illa fi ma balagha khamsata ausuq Maka tidak wajib zakat kecuali apabila sudah mencapai lima ausuq ausuq jamak dari apa? Waskun atau wiskun yang masyhur waskun. Satu waskun berapa sa'? 60 sa'. Satu sa' berapa mut? 4 mut. 4 mut mut itu satu raupan. Nah, satu raupan gini, nah dengan apa dengan rajul mu'tadil ahli Madinah aslinya. Paham ya? Sehingga yang terkenal mut Nabawi, ya enggak? Mutn Nabawi itu. Kalau Mutn Nabawi itu ya memang ada sanatnya, ada yang mungkin taklidi enggak ada sanatnya, cuman kalau ada sanat lebih bagus. Ada sanatnya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kan dapat hadiah ya, yang ada itu ada sanatnya ya, misalnya sana sana. Nah, barakallahu fikum itu kalau dipakai itu sekitar 2,8 satu satu apa? Nah, barakallahu fikum eh, satu sok kalau pakai mut itu arba amdat empat kalinya itu itu 2 kilo 8. Jadi kalau 2 kilo setengah di bawah jangan, karena beda-beda ya. Ada yang soknya di di kiloin ada yang 2,5, paham ya? Tapi kalau 2,5 ke bawah upayakan jangan. Tapi kalau 3 kilo sekalian lebih bagus, sisanya sedekah. Itu selamat. Tapi kalau dengan mood yang anak dikasih itu itu empat kalinya itu 2 kilo. Kalau Al-Basra mengatakan bergerakan satu soknya itu 3 kilo ya nggak masalah. Kalau tergendaman tiga kilo nggak masalah juga. Sisanya kan kok sudah selesai. Tapi kalau kurang jangan itu loh. Dalam artian kalau kurang misalkan dua kilo pas, jelas kurang itu. apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum Seperti itu. Mahfuz salahnya berarti ya. Pertama lapatnya umum, yang kedua lapatnya apa? Khusus. Berarti yang umum dibawa pada makna yang khusus. Itu kalau ta'arud tadi, tanakut. apa maksudnya? Tapi kalau enggak ada tanakut bagaimana? Nah, yaqul ala dhahirih, al-amal al-am. Wal khas anal khas itu kalau nggak ada ta'arud, nggak ada pertentangan, nggak ada kontradiksi, maka yang umum sebagaimana keumumannya. Yang khusus sebagaimana kekhususannya. Seperti misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, likulli ummatin fitnah wa fitnatu wa fitnatu wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu memiliki fitnah. Fitnah umatku adalah harta. Paham ya? Nah, ini alnya al apa? Istighraqiyah atau bukan? Perlu diperhatikan. Ternyata alnya jinsiyah. Berarti jenis harta itulah yang bikin fitnah. Tapi tidak semua harta. Paham ya? Nah, kemudian kalau ada yang umum, kemudian setelah itu ada pengecualian, berarti apa? Keumuman itu nanti dikhususkan dengan pengecualian. Seperti misalkan wal asr. Innal insana labi khusrin. Demi masa, sesungguhnya semua manusia, karena al-insan alnya apa? Istighraqiyah. Al-insan itu istighraqiyah, seluruh manusia dalam keadaan rugi. Umum enggak ini? Umum. Ternyata dikhususkan dengan apa? Pengecualian. Illa ladzina amanu wa amil salihat wa tawasabil haqi wa tawasabil sabar. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau enggak ada pengecualian bagaimana? Dibawa pada keumuman. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Semuanya, sekuat apapun masih lemah manusia itu.